Namun kita menyadari dan mengaku bahwa dari sekian nikmat-nikmat yang telah kita rasakan ternyata ada nikmat yang paling besar di dalam hidup nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal yang kita tidak mungkin akan bisa menemukan dari dunia ini harganya. Dan kita tidak mungkin akan bisa memperoleh di dunia ini nilai untuk menggantikannya. Itulah nikmat hidayah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang besar ini rahimani wa rahimakumullah butuh untuk kita melindungi dan menjaganya. Memelihara dan membentenginya agar jangan sekali-kali pemberi nikmat ini yaitu Allah Azza wa Jalla mencabutnya kembali dari diri kita sendiri. Maka termasuk rahimani wa rahimakumullah. Langkah dan usaha untuk menjaga dan melindungi nikmat ini adalah semangat di dalam belajar agama Allah Jalla Subhanahu. Duduk bersama orang-orang yang saleh. Kembali kepada ulama una rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari hal yang akan membentengi dan melindungi serta menjaga nikmat besar ini. Ya yaitu kita harus memompa semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla belajar akidah belajar manhaj belajar ahkam hukum-hukum belajar bahasa Arab nahu dan semisalnya dan juga barakallahu fikum termasuk yang akan menjaga dan melindungi nikmat ini dan sebab-sebabnya yaitu memilih barakallahu fikum teman yang soleh teman yang kita bisa duduk dengannya dan menimba segala wejangan dan nasihatnya Bila kita terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan. Dia tidak mengikuti kita. Barakallah. Namun dia mengingatkan kita. Menegur kita. Menarik kita rahimani wa rahimakumullah. Dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Termasuk hal yang penting. Termasuk hal yang penting untuk terpeliharanya nikmat yang kita berada padanya adalah ar-ruju' ilal kembali kepada ulama'una rahimani wa rahimakumullah ulama'u ahli sunnah wal jama'ah yang ma'ruf masyhur dengan kekokohannya di atas manhaj yang ma'ruf dalam hidupnya memperjuangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan memperingatkan umat dari berbagai macam syirkiyat hizbiyat wal bid'iyat kita harus kembali kepada mereka bila kita tidak kembali kepada ulama kita apalagi dalam kondisi ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla maka barakallahu fikum akan menggoyangkan bahkan akan menjadikan kita tidak memiliki istiqomahan untuk berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelum Barakallahu Fikum Kita memulai Pembahasan mungkin yang telah tersebar di kalangan ikhwanuna Bersabar Di dalam menjalani Barakallahu Fikum Manhajul Haf Al-Kitab wa Sunnah Namun pada kesempatan ini InsyaAllah Saya akan menyampaikan kepada ikhwani dan akhwati tentang kehidupan seorang alim ulama figur di dalam dakwah sunnah dan juga kepadanya dikembalikan semua urusan di dalam dakwah ila Allah azza wajal yaitu kehidupan Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala bagaimana beliau di dalam menghadapi fitnah dan wejangan-wejangan yang sangat indah di saat beliau hidup berpesan kepada ahlus sunnah wal jamaah bagaimana ketawaduan beliau bagaimana sikap tegas beliau terhadap segala macam bentuk penyimpangan di dalam dakwatu ila Allah azza wajalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita menemukan dalam kehidupan mungkin sehari-hari kita atau mungkin secara luas kehidupan di dalam dakwah ila Allah azza wa menemukan ada orang-orang yang salah dan keliru salah barakallahu fikum dan keliru rahimani wa rahimakumullah. Namun kenapa dia menjadi berat untuk kembali kepada al Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Sulit untuk kembali kepada al-haq Bahkan dia berusaha mempertahankan kekeliruan dan kesalahannya rahimani wa rahimakumullah. Ternyata para ulama telah membahasnya. Untuk kita jangan heran. Apabila kita menemukan orang yang sulit untuk kembali kepada al-haq. Padahal al-haq itu wazih, jelas, terang. agar barakallahu fikum kita menyadari setelah kita tidak lagi heran kita sadar jangan sampai kita itu terjatuh barakallahu fikum padanya rahimani wa rahimakumullah jami'an kita masih mengingat ucapan ulama una arruju'u ilal haqqi khairun minas samadi fil batil kembali kepada kebenaran maka itu adalah lebih baik daripada kita terus menerus di atas kebatilan karena tamadi fil batil dalilun ala al khazlan karena terusnya kita berada di atas kebatilan maka ini sebagai bukti dan sebagai tanda kalau kita itu berada dalam khazlan, kerendahan dan kehinaan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yaqul. والخذلان أن يكلك الله على نفسك kehinaan dan kerendahan di dalam hidup. Di saat Allah Azza wa Jal menyerahkan semua urusan engkau pada diri engkau. Al-Khazlanu Ayyakilakallahu ila nafsika au ala nafsika. Kerendahan hidup itu. Di saat Allah Azza wa jal menyerahkan urusan seseorang itu pada dirinya sendiri. Tidak dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk cepat mengakui diri itu salah. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah satu hal yang harus menjadi kajian pada diri kita sendiri. Belajar melakukan koreksian. Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jal di saat kita mengerti adanya barakallahu fikum teguran terhadap kekeliruan dan kesalahan namun kita berusaha untuk mengelak berusaha untuk membela diri dan tidak ada keinginan untuk kembali cepat kepada al-haq rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi kembali. Ucapan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-khadlanu ayyakilakallahu ala nafsika. Kerendahan dan kehinaan itu. Di saat Allah Azza wa Jal berlepas diri daripada diri dari engkau dan menyerahkan urusannya kepada engkau sendiri kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala maka para ulama kita membahas sebab-sebab yang nampak dan jelas di hadapan kenapa seseorang itu berat untuk kembali kepada al-haq berat barakallahu fikum untuk kembali kepada kebenaran. Asbabul awal. Sebab yang pertama rahimani wa rahimakumullah hubbus sulfati wat tasaddur. Cinta as-sulfah yaitu kekuasaan, kepemimpinan cinta barakallahu fikum ingin menjadi orang yang terdepan, ingin menjadi orang yang di atas, ingin menjadi orang yang di muka, terus demikian. Ini yang pertama, sebab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa seseorang itu berat untuk kembali kepada kebenaran padahal dia jelas berada di atas kebatilan rahimani wa rahimakumullah. Sebabnya itu cinta kepemimpinan barakallahu fikum. Cinta kekuasaan. Cinta menjadi orang terdepan. Cinta menjadi orang yang di atas. Cinta menjadi orang yang pertama. Ini penyebab barakallahu fikum قال العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بدلم كتاب ليو الاعتصام قال رحمه الله آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر Kata Imam Ash-Shatibi rahimahullahu taala, perkara yang paling terakhir hilang, menyingkir dan pergi dari hati-hati orang soleh, dari hati orang-orang soleh, bukan orang jelek atau ahli dunia. Terakhir yang akan lenyap dari hati orang-orang soleh kata lima musyatibi rahimahullahu taala hubbus sultah wa cinta menjadi orang yang di atas cinta menjadi orang yang terdepan dan terkemuka hafizani wa hafizakumullah ucapan barakallahu fikum al-imam asy rahimahullahu taala maka oleh karena itu barakallahu fikum. Ini tentunya koreksian buat diri saya sendiri. Dan segenap ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ini termasuk penyakit. Di dalam melangkah. Dan juga di dalam memperjuangkan dakwah salafiyah. Wa dakwah ahli sunnati wal jamaah. Cinta terhadap hal yang seperti ini. Cinta menjadi orang terdepan. Cinta menjadi orang yang di atas. Maka ini rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sangat membahayakan langkah kita di dalam dakwah ila Allah azza wa jal, kita harus segera menyingkirkannya. Kita harus barakallahu fikum segera untuk mencabutnya rahimani wa rahimakumullah dengan berhias dengan perhiasan tawadu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibrahim bin Ajham rahimahullahu taala menyebutkan ma sadaqallaha 'abdun ahabba syukrah tidak akan berbuat jujur tidak akan bersikap jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jal. Apabila orang itu ahabba syuhrah. Cinta kemasyuran. Cinta menjadi orang tersohor. Dikenal. Menjadi buah bibirnya orang. Orang pinter, orang alim, orang ini, orang itu Kata Ibrahim bin Adham, orang yang seperti ini tidak akan bersikap jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an kepada Allah. Ma sadaqallaha abdun ahabba syufrah. Tidak akan bersifat jujur seseorang kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala apabila orang tersebut mencintai kemasyhuran, ketersohoran, menjadi orang terkenal, menjadi orang yang disanjung dan dipuji, diposisikan pada posisi setinggi-tingginya rahimani wa rahimakumullah, menjadi syekh, menjadi seorang alim alama, muhaddis, ya, dan yang semisalnya maka ini rahimani wa rahimakumullah yang akan membahayakan. Kalau saja Ibrahim bin Adham mengatakan, tidak akan jujur seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila memiliki sikap dan sifat ini, bagaimana lagi dia akan jujur di hadapan manusia yang lemah ini. Bagaimana mungkin dia akan bersifat jujur di hadapan manusia yang bisa dikelabuhi dan didustakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum sesuatu yang amat sangat penting rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Abu Nuaim di dalam Jami' Bayanul Ilm mengatakan, "Wallahi ma halaka man halak illa bihubbir riyasah. Demi Allah. Kata Imam Abu Nuaim rahimahullahu taala. Demi Allah tidak akan hancur dan binasa. Orang yang binasa kecuali disebabkan karena dia cinta kepada kepemimpinan. Dia cinta menjadi orang yang terkenal, menjadi orang tersohor, menjadi orang yang disanjung-sanjung. Apakah dari lisan atau dari internet atau dari tulisan-tulisan. Maka senangnya seseorang untuk mendapatkan sanjungan dan pujian tersebut. Ini yang akan menggeret dia menuju kebinasaan rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Ini yang pertama rahimani wa rahimakumullah. Bahwa sebab seseorang untuk kemudian terus berada di atas kebatilan. Berat untuk kembali kepada al-haq. Padahal dalil dan bukti itu jelas dan nyata di hadapannya. Ini adalah sebuah penyakit yang harus kita kikis pada diri kita sendiri Apalagi kita sebagai orang yang belajar ilmu. Karena barakallahu fikum. Ilmu yang kita pelajari itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu. Walidhalika qala al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Qala ba'du salafi. Al-ilmu laysa bi kasratir riwayati. ليس bikafratir riwayati وإنما العلم الخشية. Yang dimaksud dengan ilmu adalah bukan karena banyak menimba dan meriwayatkan. Dari sana, dari pula, dari Allah. Belajar dari Syekh Fulan, pindah ke Syekh Fulan. Sehingga mungkin beratusan syekhnya rahimani wa rahimakumullah. Bukan dinamakan ilmu itu. Karena engkau banyak menimba, banyak belajar, banyak menghafal ayat, banyak menghafal hadis. Namun yang dinamakan dengan ilmu, kata ulama unat salaf, rahimahumullah adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu. Al-ilmu laysa, laysa bi kasrat riwayah. Wa innamal ilmul khasyah. Ilmu itu adalah yang membuahkan rasa takut diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla hafizani wa hafizakumullah. Fahalil ma'kul. Apakah barakallahu fikum masuk akal? Jika seseorang telah mendapatkan gelar LC. Atau mungkin yang sejenisnya MA atau mungkin gelar doktor. Lalu kemudian barakallahu fikum menganggap kecil persoalan penyelisihan terhadap manhajul haq. Dia sudah sampai ke sisi para ulama. Mungkin belajar di sisi alim ulama sunnah. Hafizani wa hafizakumullahu jannah. Menganggap enteng dan remeh persoalan penyelisihan manhaj. Mungkin dia mengatakan bahwa barakallahu fikum yang penting akidahnya. Yang penting ya, ibadahnya bagus atau yang semisalnya dengan alasan-alasan yang belum pernah dilakukan oleh salafun salih ridwanullah alim ajma'i. Itu alasan kita menutup mata dari alasan dunia yang ingin dikejar. hafidhani wa hafizakumullah. Coba dengarkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita. Kata beliau, "Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa kunna na'udduha." ala ahdi Nabi alaihi salatu wassalam minal Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Sesungguhnya kalian melakukan kekeliruan dan kesalahan. Yang menurut kalian itu atau lebih kecil dari ukuran rambut barakallahu fikum kesalahan dan kekeliruan itu. Anda mengatakan kecil. Wa kunna na'udduha. Sementara kami kata Anas bin Malik radhiyallahu taala menganggap kekeliruan yang kecil dan kesalahan yang ringan ini di masa Nabi alaihi salatu wassalam minal mubifat termasuk dari perkara yang membinasakan dan yang menghancurkan فسأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala mengatakan Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafuna ala nafsihi nifaq Kata Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu taala, saya bertemu dan berjumpa dengan 30 sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya mengkhawatirkan diri-diri mereka dijangkiti oleh sifat nifak. Sifat kemunafikan hafizani wa hafizakumullahu jami'an Fabarakallahu fikum. Sehingga yang ada dalam perjalanan pendahulu kita yang soleh di dalam melangkah dan memperjuangkan dakwah dakwah Allah Jalla Subhanahu adalah bagaimana ridhonya Allah itu turun bagaimana barokah Allah Jalla Waala mereka dapatkan rahimani wa rahimakumullah jami'an namun sekarang mungkin barakallahu fikum karena iman kita sering melirik terhadap sanjungan dan pujian orang-orang. Apalagi kalau sampai mendapatkan sanjungan dan pujian dari umara, dari pemimpin. Dengan pendidikan yang kita lakukan, barakallahu fikum. Iya dengan sistem dakwah mungkin atau yang semisalnya. Kita senang apabila mendapatkan sanjungan dan pujian. Tetapi kita tidak mau melakukan koreksian total terhadap langkah yang kita lakukan berjalan di atas dakwah salafiyah. Kenapa barakallahu fikum? Kita tidak mau melakukan koreksian karena tadi ada keinginan-keinginan di belakang. Rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita terlalu pede terhadap diri kita sendiri. Seolah-olah kita tidak akan bersalah. Karena mungkin telah menyandang sekian sanjungan dan pujian dalam hidupnya. Terlalu pede. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah termasuk dari perkara yang akan menutup seseorang dari muhasabatun nafsi. Melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri di saat ada husnul bin nafsi Di saat ada berbaik sangka pada dirinya sendiri. Penduru barakallahu fikum. Termasuk dari sebab Seseorang akan tidak lagi melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri. Terhadap langkahnya. Terhadap perjuangannya. Di saat dia memiliki barakallahu fikum sifat pede di dalam dakwah. Yang kita maksudkan sifat pede seperti ucapan al-imam. Ibnul Qayyim rahimahullah. Yaitu husnul zan bin nafs. berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Maka beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah ta'ala mengatakan. Kif, bagaimana engkau akan husnudhan pada diri engkau? Sementara di antara dua lambung engkau ada lawan dan musuh. Bagaimana kita akan husnudhan berbaik sangka pada diri kita sendiri? Sementara di antara dua lambung kita ini ada lawan dan musuh rahimani wa rahimakumullah. Itulah nafsu barakallahu fikum. Faduru rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, di saat kita kembali mengambil bimbingan ulama una, lalu kita mencoba melakukan koreksian pada diri kita sendiri kita melakukan koreksian terhadap langkah yang kita lakukan. Insya Allah, Allah Azza wa akan memberkahi barakallahu fikum kita dan menganugerahkan keistiqomahan hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani wa ya akhwati, rahimani wa rahimakumullah, ternyata kita harus berusaha untuk melakukan koreksian sekarang terhadap diri kita yang sedang memikul amanat yang besar dari Allah Jalla Subhanahu. Jangan sampai kemudian nikmat ini dicabut oleh pemiliknya. Syaqi Al-Balkhi rahimahullahu taala yaqul Arba'atu asya'i min tariqil istiqamati. Qala Syafiq Al-Balkhi rahimahullah arba'atu asya'i min tariqil istiqamati. Empat perkara. Yang kedengar dengan empat perkara ini seseorang akan bisa menjadi istiqamah rahimani wa rahimakumullah yang pertama, la yatruku amrallahi li syiddatin tanzilu bihi. Jangan sekali-kali dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal disebabkan karena perkara besar, ujian besar malapetaka besar pada dirinya turun. Hafizani wa hafizakumullah. La yatruku amrallahi li syiddatin tanzilu bih. Jangan dia meninggalkan perintah Allah Jalla Subhanah. Disebabkan karena ujian dan malapetaka itu turun pada dirinya sendiri. Kan seringnya kita potong kompas barakallahu kita. Di saat ujian dan cobaan itu besar turun, kita mencari langkah yang akan cepat melepaskan kita dari problem besar itu. Terkadang lupa kita syariat Allah Jalla wa'ala. Kita langgar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau sekiranya engkau adalah orang yang istiqomah di atas manhaj. Di saat seseorang datang menghampiri rumah engkau, lalu mengingatkan dan menegur bahwa anda ini afwan, maaf, anda salah dalam hal ini, ini buktinya. Kalau anda benar-benar telah istiqomah di atas manhajul haq, maka Anda segera untuk melakukan koreksian terhadap diri Anda karena itulah perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian engkau bangkit amarahnya, emosionalnya. Seolah-olah ini adalah tamparan di dalam hidupnya. Padahal dia adalah masih berstatus manusia biasa. Maka nanti kita akan mendengarkan bagaimana ketawaduan zakal imamu wa syekhul Islam bi asrihi. asy Mukbir rahimahullahu taala. Sampai kemudian tidak lagi mau melakukan koreksian kepada dirinya sendiri, sebaliknya dia menuding, dia menuduh yang menasehati, yang mengingatkan dia adalah para pendusta. Haji. Wajid ala zalik. Tambah lagi barakallahu fikum. Orang yang mengingatkan dia, yang menasehati dia untuk rujuk kepada al-haq dikatakan orang-orang hasud, orang-orang hasad di dalam dakwah ini. Faya adallah. Kita ini orang-orang dha'i, orang-orang lemah. Wa anna Allah huwal qawiyul aziz. Dia Allah Jalla wa ala yang maha kuat. Kita ini adalah orang-orang yang jahil dan bodoh. Wa annahu huwal alimul hakim. Dia Allah Azza wa Jal yang maha berilmu barakallahu fikum. Kita semuanya ini adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang sangat butuh. Wa annahu huwal ghaniyul Dan dia Allah Azza wa Jal. Zat yang maha kaya. Dan maha terpuji barakallahu fikum. Dan kita ini adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Wa annahu huwal ghafurur rahim dia Allah Azza wa Jalla. Zat yang maha pengampun dan maha penyayang hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Termasuk dari langkah untuk kita menjadi istiqamah. La yatruku amrallah li syiddatin tanziluhu. Jangan sekali-kali dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal. Karena satu ujian besar yang turun menimpa dirinya barakallahu fikum. Wasani yang kedua. La yatrukuhu. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal li syai'in min ad-dunya waqa'a fi yadihi dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal. Disebabkan karena secuil dunia telah jatuh di tangannya. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena dia telah memperoleh secuil dunia barakallahu fikum. Memang benar apa yang dikatakan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia itu barakallahu fikum manis dan hijau. Semua kita rahimani wa rahimakumullah senang terhadap yang manis dan senang pula memandang kepada yang hijau. Hafizani wa hafizakumullah. Sehingga betapa seringnya secuil dunia yang diperoleh itu menyebabkan kita melelang barakallahu fikum manhaj kita. Menyebabkan kita berani untuk melanggar larangan Allah Azza wa Jal. Bahkan menyebabkan kita barakallahu fikum memiliki sikap warna-warni di dalam dakwah ila jalla Persoalan dunia rahimani wa rahimakumullah. لذلك قال النبي عليه wa fitnatu ummati almah. Setiap umat itu ada ujian yang menimpa mereka. Dan ujian yang menimpa umatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, terkait dengan persoalan apa? Al-mal, yaitu harta. Coba ikhwanuna melakukan koreksian terhadap orang-orang yang seperti ini sifatnya. Bermain dalam urusan dakwah ilallahi jalla wa'ala. Berwarna-warni barakallahu fikum dalam dakwah ilallahi jalla subhanahu. Maka coba kaji. Kita akan sampai kepada kesimpulan. Bahwa di sana ada dunia yang akan ingin dikejar termasuk dalam persoalan dunia adalah mengejar posisi, kedudukan, sanjungan, ketersohoran dan yang semisalnya rahimani wa rahimakumullah. Sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam id yaqul likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. An-Nabi alaihi salatu wassalam berucap di hadapan orang yang telah disanjung dan dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Generasi terbaik umat ini. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Kala Nabi alaihi salatu wassalam. Mal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha antum safalakumud dunia. Tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada siapa beliau berucap ini. Kepada mereka-mereka yang lurus manhajnya. Kepada mereka-mereka yang kokoh yang langsung dalam didikan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Tapi yang aku khawatirkan dan yang aku takutkan menimpa kalian dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau sudah dunia dibentangkan, akankah kita mau menjadi penonton yang setia? Melihat orang yang sedang rebutan barakallahu fikum atau kita juga tertarik dan terpanggil untuk ikut berebutan rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, "Fatanafasuha kama yatanafasuha." Kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana orang-orang kafir telah berlomba-lomba untuk mengejarnya. Pada akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Bukan berarti kata Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala, Anda tidak mencari sesuap nasi untuk makan. Anda tidak makan, tidak minum, bukan itu yang dimaksud. Tapi jangan sampai rezeki yang telah didapatkan dari jalur yang haram halal tidak merasa cukup dengannya tapi kita harus mencari lagi lewat jalur-jalur yang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh syariat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Betapa banyak dari saudara-saudara kita ahlus sunnati wal jamaah. Dengan keinginan barakallahu fikum. Membuktikan kepada umat. Bahwa dia siap atau mereka siap untuk berbuat. Yang terbaik yang akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh salafiyin atau mungkin oleh ulama-ulama salafiyin terkait dengan pendidikan rahimani wa rahimakumullah berpikir bagaimana caranya memadukan dengan bahasa memadukan antara pendidikan di Saudi dengan pendidikan yang ada di Indonesia apa hasilnya. Dan memadukannya itu kemudian apa warnanya barakallahu fikum. Anda tidak bisa berbuat. Karena Anda rahimani wa rahimakumullah sudah masuk barakallahu fikum dalam jaringan sistem pendidikan yang kita tahu sendiri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tidak bisa berbuat. Bahkan kita dijadikan banyak tanazul, banyak mengalah dari hal-hal yang itu prinsipil dalam manhaj yang sangat membahayakan apabila kita melanggarnya rahimani wa rahimakumullah. Kenapa tidak merasa puas dengan pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Dengan pendidikan yang telah dilakukan oleh ulama una dari majlis mereka keluar alim alim alim ulama kenapa ahlus sunnati wal jamaah tidak memiliki rasa bangga bisa mewujudkan pendidikan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa rahimani wa rahimakumullah Maka turidu ya Abdullah? Apa yang engkau inginkan melalui pendidikan ini turidu ridha Allah wa turidu barakatah apa Anda menginginkan ridha dan barokah dari Allah bukan ini langkah dan jalannya rahimani wa rahimakumullah jelas barakallahu fikum tidak ada satupun bentuk yang itu kita anggap baik kecuali telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasidani wa hafizakumullah. Maka inilah yang kita maksudkan. Di saat seseorang meninggalkan larangan Allah, di saat seseorang meninggalkan perintah Allah karena dunia yang diperolehnya, karena dunia yang telah digenggamnya, karena kedudukan dan posisi yang telah didapatkannya, Inilah yang menyebabkan dia goncang di dalam memegang prinsip manhajul haq. Hafizani wa hafizakumullahu Jeleknya. Barakallahu fikum. Di saat saudaranya datang mengingatkan. Datang menegur. Tadi sudah kita sebutkan di depan. Dianggap teman yang datang menegur dan mengingatkan adalah orang-orang hasad Barakallahu fikum. Lucu kan? Bagaimana dia berani berucap. Padahal dia jelas melakukan kekeliruan dan kesalahan. Lalu memfonis orang-orang yang menginginkan kebaikan buat dirinya. Dan menggolongkan termasuk dari orang yang berdosa besar. Yaitu hasad rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Ama tastahi ya Abdullah. Apakah engkau tidak punya malu di saat engkau menuduh saudara engkau yang menginginkan kebaikan lalu engkau tuduh orang-orang yang hasad rahimani wa rahimakumullah jami'an. Persoalan dunia barakallahu fikum. Sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Coba periksa wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullah di saat melepaskan murid-murid pertama beliau, beliau mengingatkan ad-dunya, ad-dunya. Hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu ya ikhwani wa ya akhwati fillah azzakumullah kita butuh untuk menjadi, menjadi orang yang istiqamah di atas manhaj ini. Maka jangan sekali-kali karena dunia yang baru kita genggam lalu kita melanggar perintah-perintah Allah Jalla Subhanahu atau kita meninggalkan perintah Allah Jalla Subhanahu wa taala. Hadza huwa tsani. Ini yang kedua langkah untuk kita menjadi istiqamah. Wasalis yang ketiga. La ya'malu bi hawa ahadin wala bihawa nafsihi fa innal hawa mazmumun jangan sekali-kali dia berbuat dia bersikap karena mengikuti hawa nafsu seseorang la ya'malu bihawa ahadin wala bihawa nafsihi fa innal hawa madmumun. Jangan dia berbuat. Jangan dia berbuat karena hawa nafsu seseorang. Atau karena hawa nafsu dirinya. Karena yang namanya hawa nafsu itu tercela kata Syafiq Al-Balq rahimahullahu taala. Wasiat yang amat sangat besar Betapa seringnya ahlus sunnati wal jamaah menjadi tumbal rahimani wa rahimakumullahu jami'an oleh pihak-pihak tertentu barakallahu karena mungkin bawaannya lugu iya Masya Allah melihat memperhatikan gurunya ini ya banyak ilmunya banyak ayatnya, hafalan ayatnya, hafalan hadisnya. Lalu sampai keluar tidak menerima kalau gurunya itu diingatkan dan dinasihatkan. Tidak menerima barakallahu fikum. Coba antum melihat orang yang seperti ini, dia tidak memiliki keistiqomahan di dalam memegang prinsip manhajul haq. Goncang rahimani wa rahimakumullah. Semestinya kita ini barakallahu fikum berbuat kata beliau yang terakhir ya'malu bil kitab was sunnah beramal dengan kitab dan beramal dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang keempat untuk menjadikan kita istiqamah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum. Jangan sampai kita ini menjadi tumbal. Kita masih mengingat Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah. Yang akan menjadikan ahlu sunnati wal jamaah sebagai tumbal untuk kemudian mengejar apa yang dia maukan barakallahu fikum. Hafidhani wa hafizakumullah. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan barakallahu fikum ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian dengan usaha beberapa ustaz untuk tampil dan berani menghadang Ja'far Umar Talib. Kekejamannya, keberingasannya, dengan penuh kesabaran. Saya tidak mau sebutkan siapa dia yang telah berjasa terhadap ahlus sunnati wal jamaah yang kemudian dicaci maki barakallahu fikum oleh ya pihak tertentu rahimani wa rahimakumullah dijatuhkan bahkan lebih ya dikatakan sebagai penyebab penyimpangan alus sunnah semakin besar orangnya. Padahal barakallahu fikum orang yang dizalimi oleh lisan Dakar rajul mutalawin adalah orang yang banyak berjuang dan menyelamatkan tentunya setelah Allah perjalanan dakwah salafiyah dari cengkraman Ja'far Umar Talib rahimani wa semua ustaz akan bercerita tentang perjuangan yang besar tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Kita harus kembali untuk mencari jalur keistiqomahan. <clears throat> untuk kemudian berjalan di atas manhajul haq. Jangan sekali-kali kita menjadi tumbal untuk kita berbuat beramal untuk membela kepentingan individu orang barakallahu fikum. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Namun kita harus menjadi pembela terhadap al-haq hafidhani wa hafidhakumullah. Dan kita harus bergabung bersama ahlul haqqi barakallahu fikum. Kita kembali. Penyebab yang kedua, kalau tadi pertama, kenapa seseorang itu sulit untuk kembali kepada kebenaran, padahal dia mengetahui tentang terang benderangnya al-haq itu. Penyebab yang kedua, al-istikbar wal aba an qabulil haqqi yaitu adanya sikap dan sifat sombong sifat angkuh pada seseorang itu. Adanya sifat angkuh dan sombong dari menerima al-haq rahimani wa rahimakumullah. Qala imam Sufyan ibn Uyaynah rahimahullah. Imam Sufyan ibn Uyaynah rahimahullah, taala mengatakan, "Laisa al-aqilu" Alladhi ya'riful khaira Bukan yang dinamakan orang pintar, Orang cerdas. Itu adalah orang yang berilmu tentang kebaikan dan kejelekan. Bukan yang dinamakan orang pintar. Orang cerdas itu adalah orang yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah. Innamal akilu. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang berakal itu adalah. Allazi. Iza ru'al khairat taba'ah. Wa iza ru'al syarrajtanabah. Apabila dia melihat Kebaikan. Dia segera mengikutinya. Dan bila melihat kejelekan, dia segera menjauhkan diri daripadanya. Ini yang dimaksud dengan orang yang cerdas. Orang yang pintar rahimani wa rahimakumullah. Bukan orang yang menumpuk dalam hafalannya tentang kebaikan dan kejelekan. Bukan. Tetapi yang dinamakan orang cerdas Orang pintar itu adalah orang yang apabila melihat kebaikan, dia segera mengikutinya. Dan bila melihat kejelekan, dia segera meninggalkannya dan menjauhkan diri rahimani wa rahimakumullah darinya barakallahu fikum. Ucapan dari Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Qala Abu Darda rahimahullah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Alamatul jahli salasah." Alamatul jahli salasah. Tiga dari tanda kebodohan. Tiga tanda kejahilan. Yang pertama al-ujub. Memiliki sifat ujub bangga diri. Apalagi kalau seseorang tidak lagi menganggap dirinya akan salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan adanya sikap rujuk pada diri seseorang. Maka ini tanda dari tanda kebodohan yang ada pada dirinya. Bangga diri barakallahu fikum. Karena kalau sampai seseorang itu dijangkiti oleh sikap ujub, oh, kan akan berdampak pada kejelasan yang lain. Pertama, akan mengentengkan orang lain barakallahu fikum di bawah dirinya. Meremehkan. Orang lain rahimani wa rahimakumullah. bila orang itu adalah di bawah dirinya sendiri barakallahu fikum coba antum bayangkan bagaimana diremehkannya ma'had-ma'had ahlus sunnati wal jamaah yang di dalamnya dibicarakan padanya kala Allah wa kala Rasul dibahas padanya kutub-kutub akidah dibahas di dalamnya ahkam hukum-hukum dientengkan diremehkan lalu kemudian memposisikan diri seolah-olah dia telah menyampaikan seluruh ilmu yang tidak disampaikan di pondok-pondok pesantren rahimani wa rahimakumullah. Hadza huwal ujub wa hadza huwal kibru rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap ujub barakallahu fikum. Inilah sifat keangkuhan dan kesombongan mengentengkan dan meremehkan ahlus sunnati wal jamaah yang mendidik bersabar di ma'hadnya, duduk mengajarkan tafsir, duduk mengajarkan fikih, duduk mengajarkan akidah. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Mengentengkan dan meremehkan. Maka di saat orang yang meremehkan ini terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan fatal dinasihatkan oleh orang-orang tadi yang diremehkan Kira-kira apa yang muncul? Akankah dia siap untuk menerima teguran dan juga nasihat itu? Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Ternyata tidak memiliki kesiapan. Karena yang mengingatkan, yang menasihatkannya itu adalah orang-orang yang tadi dientengkan dan diremehkan perjuangannya. Setelah itu barakallah fikum. Sampai kepada klimaknya. Mereka-mereka yang tadi berjuang dengan membina umat min sigoril ilm ila kibari. Mulai dari yang kecil selesai usul salasa Berangkat kepada kitab keberikutnya mungkin kasmu syubuhat. Mungkin barakallah fikum kepada akidah wasitiyah. Berakhir akidah wasitiyah. Berangkat kepada kitab yang di atasnya. Terus demikian Ternyata mereka-mereka itu para pendusta. Barakallahu. Coba perhatikan. Bagaimana jenjangan dosa itu sendiri. Maka benar. Kata Imam Ibn Abil Izzi rahimahullahu ta'ala. Idh yakul. Az-zanbu yakhibud zanbu dosa itu akan melahirkan dosa rahimani wa rahimakumullah apabila tidak bertaubat barakallahu fikum antum perhatikan bagaimana tentang bahaya sifat ujub rahimani wa rahimakumullah akan mengentengkan dan meremehkan perjuangan saudaranya lalu memposisikan dirinya seolah-olah dia telah mencakup yang telah membangun semua ilmu dalam dakwahnya rahimani wa wabarakatuh jami'an. Kedua, selain ujub termasuk dari tanda ketololan dan kebodohan wa kasratul mantiqi fima la ya'ni banyak berbicara pada sesuatu yang tidak berguna baginya. Ada orang yang sifatnya barakallahu fikum asbun. Pasti asbun itu. Asal bunyi. Kalau sudah main barakallahu fikum dengan internet, asal nulis sampai wal billah Syekh Rabi dibanding-bandingkan dengan ulama yang lain. Dari sisi umur apa ya akhi? Gunanya anta membandingkan alim yang engkau mengerti sendiri perjuangannya terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian sampai kelima membandingkan zakal alim dengan saudaranya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak mengenal, mengetahui langkah-langkah seperti ini. Kecuali langkah-langkah hizbiyun. Kita tidak mengetahui barakallahu fikum. Cara dan langkah untuk menjatuhkan kedudukan alim ulama dengan cara membanding-bandingkan dengan umur, dengan sisi ilmu mungkin, dengan ini, Kecuali itu langkah hizbiyun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perhatikan barakallahu fikum. Seseorang rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan jahil. bodoh Apabila tadi memiliki. Berbicara sesuatu. La ya'ni. Tidak berguna barakallahu fikum wa ayyanha an syai'in wa ya'ti. Termasuk dari tanda ketololan dan kebodohan yaitu dia melarang dari sesuatu wa ya'tihi namun dia barakallahu fikum mendatanginya melarang dari sesuatu namun dia barakallahu fikum mendatanginya rahimani Warahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum. Sikap kebodohan dan ketololan yang disebutkan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wa qala ghayruhu berkata barakallahu fikum selain dari Abu Darda radhiyallahu taala an ijabul mar'i bi nafsihi dalilun ala dha'f nafsi aslihi. Seseorang itu ujub pada dirinya sendiri, maka ini sebagai dalil tentang kelemahan akal yang ada pada dirinya. Waqalu dan mereka mengatakan, La taral mu'jibah. Engkau tidak melihat orang yang memiliki sifat ujub illa kecuali taliban diriasah. Engkau tidak melihat seseorang yang memiliki sifat ujub itu. Melainkan dia adalah mencari kepemimpinan. Mencari barakallahu fikum supaya menjadi orang terdepan. Anda tidak akan menemukan seseorang yang memiliki sifat ujub melainkan dia akan mengejar kepemimpinan, kedudukan hafidhani wa hafizakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafizakumullah. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm tentang bagaimana bahaya seseorang muslim dan muslimah ahlus sunnati wal, wal jamaah berpenyakit barakallahu fikum dengan penyakit ini yaitu memiliki sifat ujub pada dirinya semoga Allah azza wa jalla menyelamatkan kita barakallahu fikum darinya kalaupun ternyata ada pada diri kita semoga Allah jalla wa ala membantu kita untuk mencabutnya menyingkirkannya dan mengobatinya rahimani wa rahimakumullah jami'an maka tentunya kita tidak akan menemukan obatnya kecuali ilmu yang berbarokah barakallahu fikum. Kita tidak akan menemukan obatnya kecuali ilmu yang berbarokah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah ini semuanya saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah untuk mengenal secara dekat siapa sesungguhnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala yang kita sadar pada belakangan-belakangan ini. Banyak barakallahu fikum yang pernah duduk di majelisnya. Yang pernah duduk dan mengecam pendidikan darinya rahimani wa rahimakumullah yang menyaksikan bagaimana keluasan ilmunya barakallahu fikum. Dan bagaimana rahimani wa rahimakumullah akhlak dan adabnya ternyata banyak berbuah barakallahu fikum dalam ujian dan cobaan menimpa ahlu sunnah wal jamaah. Kita masih mengingat seseorang yang dielulukan oleh hizbiyun Bahkan dia dikatakan menjadi barakallahu fikum murid Syekh Mukbil yang paling pintar dan cerdas. Dialah yang bernama Abu Qatada. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tidak menemukan. Sampai kemudian meninggalkan langkah gurunya sendiri melainkan karena dunia rahimani wa rahimakumullah. Wa dzakar rajul yang mungkin kita kenal yang bernama Asasuddin. Bagaimana barakallahu fikum. Dia tahu dan duduk di sisinya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Ada juga bernama ya yaitu Abu Hazm apa namanya Muhsin juga di negeri antum di sini. Barakallahu fikum Ali Abbas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah duduk di sisi alim besar ini, Syekhul Islam di masanya rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mengenal beliau secara dekat. Untuk kemudian mereka-mereka yang meninggalkan guru besarnya itu kembali barakallahu fikum kepada Allah Kembali untuk meniti langkah gurunya rahimani wa rahimakumullah di dalam memegang prinsip manhajul haq. Barakallahu fikum. Saya mulai rahimani wa rahimakumullah jami'an bahwa Al-Syekh Mukbir rahimahullahu taala nasab beliau adalah Syekh al allama Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi bin Muqbil bin Qayyid Al-Hamadani Al-Wadi'i Al-Khallali min qabilati Ali Rashid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Kelahiran beliau barakallahu fikum tidak disebutkan tahunnya rahimani wa rahimakumullah Beliau dilahirkan di daerah yang sangat terpencil, yaitu di daerah Dammaj rahimani wa rahimakumullah dan bapaknya meninggal dunia dan beliau di saat itu masih kecil sehingga tidak mengenal bapaknya rahimani wa rahimakumullah fa'asha yatiman beliau hidup menjadi anak yatim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu setelah wafatnya sang bapak dan di saat beliau masih kecil beliau berada di pangkuan barakallahu fikum sang ibu dalam beberapa waktu dan sang ibu tentunya seseorang yang ditinggal meninggal oleh sang suami tatlubu minhu menuntut dari Syekh Mukbir rahimahullahu taala untuk bekerja mencari nafkah. Bahkan wa ta'muruhu ayyanzura ila hali mujtama'i. Sang ibu juga berpesan untuk jangan lupa melihat kondisi masyarakat supaya Syekh Mukbil ini seperti mereka. Padahal kita tahu barakallahu fikum masyarakat yang Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala hidup padanya adalah masyarakat yang berpemahaman Syiah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tatkala Syekh Mukbil rahimahullah mendengar barakallahu fikum permintaan dari sang ibu beliau berpaling dari permintaannya lalu kemudian berucap Sa'azhabu adrus Saya akan pergi dan ingin belajar Fatakululah Sang ibu kemudian berkata kepada beliau, Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Sang ibu mendoakan barakallahu fikum. Agar putranya mendapatkan hidayah. Dengan niatan agung dan mulia. Ternyata doa seorang ibu bertepatan dengan waktu mustajabah. Lalu kemudian Al-Syekh Mukbir rahimahullahu taala tampil menjadi seseorang yang benar-benar mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk menjadi alim syahiran aliman syahira menjadi seorang alim yang masyhur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fadru barakallahu fikum. Satu hal yang menjadi catatan dalam kisah singkat beliau bersama sang ibu yaitu kita dianjurkan tentunya untuk mencari doa kedua orang tua kita karena nabiyun alaihi salatu wassalam barakallahu fikum menyebutkan termasuk dari doa orang yang mustajabah mustajab doanya adalah doa kedua orang tua lalu kemudian rahimani wa rahimakumullah beliau Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala hidup di tengah-tengah berkuasa padanya al jahal wasyir wal khurafat wal ghulu fi ahli bait tumbuh berkembang barakallahu fikum di tengah berkuasanya kejahilan kesyirikan khurafat bahkan muncul sikap ghulu terhadap keluarga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian masyarakat yang berada di yang beliau berada di tengahnya menganggap bahwa cinta kepada keluarga Nabi itulah dia agama rahimani wa rahimakumullah. Di awal-awal dakwah tidak ada yang membantu dan menolong beliau barakallahu fikum dari penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Dan karena itu, beliau mendapatkan serangan yang amat sangat dahsyat dari masyarakat yang beliau tinggal padanya. Bahkan masyarakat yang berkuasa padanya pemahaman Syiah berusaha untuk kemudian membunuh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Namun Allah Azza wa Jalla menginginkan yang lain pada perjuangan beliau. Allahu Jalla wa'ala menampilkan barakallahu fikum dari keluarga beliau untuk kemudian melindungi beliau rahimahullahu ta'ala. Memang itulah perjalanan barakallahu fikum. Setiap para nabi dan rasul diuji oleh Allahu Azza wa Jalla di dalam mengemban amanat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Dengarkan pesan beliau rahimahullahu taala. Aturidu an tuqaddima lil Islam syai'an wa la yutakallamu fi beliau rahimahullahu taala memberikan wejangan dan nasihat. Apakah Anda akan tampil memperjuangkan Islam ini lalu Anda tidak mau dibicarakan? Aturidu an tuqaddima lil Islami syai'an wa la Apa Anda ingin tampil menjadi pejuang Islam, memperjuangkan agama Allah lalu engkau tidak kemudian mau menjadi bahan pembicaraan orang. Nasihat yang amat sangat indah. Beliau mengatakan, Aturidu an tuqaddima lil islami syai'an wa tajiduhum yamsahuna jamba apa anda ingin tampil maju memperjuangkan Islam lalu kemudian anda ingin menjumpai mereka-mereka, masyarakat Anda, lalu menghapus jidat engkau, memuji, menyanjung, mengeluh-elukan. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, aturidu an tuqaddima lil islami syai'an wa tajiduhum yamsahuna jamba wa yaqulun kassara Allah fil rijal min amsalih anda disanjung, Anda dipuji, Anda dieluk Anda kemudian diangkat barakallahu fikum. Mereka tidak memusuhi Anda. Maksudnya rahimani wa rahimakum. Artinya, jangan Anda bermimpi. Anda berjuang memperjuangkan Islam. Lalu kemudian mulut jalannya tidak mendapatkan ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Fabarakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang bagaimana Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Di saat awal pertumbuhannya. Atau perkembangannya. Perkembangan dakwah yang beliau berada di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Mahabbatuhu lil ilmi wal ulama. Kecintaan beliau yang sangat terhadap ilmu dan ulama. Waqad kana muhibban lil ulama. Asyik syaikh Mukbir rahimahullahu taala adalah seorang syekh yang sangat cinta kepada ulama. Bahkan terhadap ilmu yang sangat berman, ilmu yang bermanfaat dengan kecintaan yang sangat bahkan dakhala hubbuhu lahu baina lahmihi wa damihi wa asabihi mundu tufulatihi wa kama akhbarana bidzalika huwa nafsu kecintaan kepada ilmu dan ulama bahkan sampai merasuk pada daging beliau darah beliau sebagaimana beliau beritahukan rahimani wa rahimakumullah sendiri yaitu Syekh Mukbir rahimahullahu taala beliau berpesan. Waqad qala zata marratin fi darsin lahu mu'abbiran amma fi nafsihi min mahabbatil ilm beliau telah mengungkapkan kecintaan beliau terhadap ilmu dalam sebuah majlis dengan mengatakan ma ahsanal ilma ahsan min az-zahabi wal waraq وأحسن من النساء الجميلات وأحسن من الملك ويقول إن شاء الله نطلب العلم حتى نموت كتب لي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بغسنا ما أحسن العلم bahkan lebih baik daripada emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada wanita-wanita yang cantik. Bahkan lebih baik daripada al-muluk kerajaan. Dan beliau mengatakan rahimahullah. Insya Allah kita menuntut ilmu sampai kita mati kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. rusukuhu fil ilm. Bagaimana kekuatan beliau, kekokohan beliau dalam persoalan ilm. Falladhi a'tahiduhu, kata pengarang tentang riwayat hidup beliau putrinya sendiri. Falladhi a'tahiduhu, wa adinullaha bih, anna al-walida rahimahullah, من الراسخين في العلم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا ولا يماري فيه إلا جاهل أحمق أو معاند خبير ولرسوخه في العلم ولرسوخه في العلم النفوس تطمئن لفتاويه وأقواله كثيرة dan yang saya yakini Dan saya beragama di atas keyakinan ini. Bahawa sang bapa, yaitu bapa beliau sendiri, Asyik Mukbir Rahimahullah, termasuk dari golongan ulama yang rasikhina fil ilm. Orang-orang yang kokoh dalam masalah ilmunya. Demikianlah aku menyangka dan aku tidak membersihkan seorang pun di sisi Allah Jalla Subhanahu. Dan tidak ada yang mengingkari hal itu. kecuali orang jahil ahmak, orang bodoh, orang tolol, mu'anid khabith, orang yang menentang dan orang yang memiliki jiwa yang jelek. Termasuk dari bentuk kekokohan beliau di dalam ilmu. Jiwa ini tenang dan tentram bila menghadapi atau menemukan fatwa-fatwa beliau hafizani wa hafizakumullah. Aqidatuhu wa inayatuhu bidzalik akidah beliau dan bagaimana perhatian beliau yang dalam terkait dengan persoalan ini laqad kana ala ma kana alaihi salafun salih min as-sahabati wa tabi'i wa atba'ihim faman ba'dahum mimman tabi'ahum bi ihsanin sungguh beliau rahimahullahu taala berada di atas apa yang berada para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan para pengikut beliau di dalam kebaikan minal imani billah wa asma'ihi wa sifatihi kama ja'at min ghairi tamthilin wala tasjihin wala tafyikin wala ta'tilin sebagaimana terkait dengan keimanan kepada Allah Jalla Subhanahu dan nama-namanya sifat-sifatnya sebagaimana datangnya dengan tidak menyerupakannya atau tidak mentasbih mempermisalkannya atau menyerupakannya atau membagaimanakannya atau barakallahu fikum mentakil menafikan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla hafizani wa hafizahkum Allah. Hirsuhu ala tamassuki bis sunnah. Semangat beliau di dalam berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala wa huwa min ahrasin nasi على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم lihada a'lallahu dhikrah kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah innallaha yarfa'u syakhsa biqadri tamassukihi bisunnati beliau adalah orang yang sangat semangat untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena inilah Allah Jalla wa ala meninggikan barakallahu fikum penyebutan beliau. Seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan mengangkat seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min kalamihi dan termasuk dari ucapan beliau yang ditinggalkan dalam masalah ini. Sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan nasrukaha. Walau ta'adhalna bil asnan kata beliau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan kami tinggalkan Walaupun kami harus memperjuangkan dengan menggigitnya dengan gigi-gigi kami. Wa kana yashukku alaihi wa yu'limuhu an tu'arradu da'watu lil ihana. Sungguh amat sangat menjadikan beban dalam diri beliau dan juga menyayat hati beliau kalau ada orang yang tampil menjadikan dakwah ini bahan pelecehan dan penghinaan. Wa yuhadziru min dhalik. Dan beliau memperingatkan setiap orang yang menjadikan dakwah ini bahan olok-olokan, ejek-ejekan atau dihinakan. Wa yakulan dan beliau berkata, Yajibu an nattaqiyallaha fid da'wati wala nu'ridha lil ihanati. Kata beliau, kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu di dalam dakwah ini. Jangan sampai kita menampilkan dakwah ini sebagai lapangan untuk dihinakan dan direndahkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Beliau berpesan kepada kita semuanya. Kita harus bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di dalam dakwah. Jangan sampai karena akhlak dan perilaku kita terhadap dakwah seilallah Jalla Subhanahu atau di atas dakwah ini orang menghinakan dakwah itu rahimani wa rahimakum. Tentunya barakallahu fikum. Seseorang sunni salafi. Dia harus menghiasi dakwah ini dengan akhlak yang mulia. Dia harus menghiasi dakwah yang agung dan mulia ini dengan akhlak karimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa sering orang mencela dakwah ini karena melihat akhlaknya seorang sunni, sunniyah, salafi, salafiyah. Ada orang barakallahu fikum sunni melakukan jual beli. Subhanallah. Tidak punya kejujuran padanya. Menipu barakallahu fikum saudaranya dan saudarinya. Bahkan menipu orang-orang awam barakallahu sehingga dia menampilkan dakwah itu sebagai bahan ihana. Dihinakan dakwah itu rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin barakallah fikum. Seorang suami, ya Allah. Kasarnya suka memukul istrinya barakallah fikum. Sedikit-dikit dipukul. Sampai kemudian mertuanya awam mencela dakwah yang dia berada padanya karena akhlaknya yang jelek rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran-gambaran agar jangan sampai kita ini menjadi sebab dihinakannya dakwah ilallahi jalla Ternyata barakallahu fikum kita harus menghiasi dakwah ini dengan akhlak dan adab dengan akhlak barakallahu fikum dan adab. Kata beliau. Sang putri menjelaskan. Wa kana masruran. Sang bapak ini atau sang syekh sangat gembira sekali apabila kathirun minan nasi fi zaman minal istijabah lil haqq. Bila melihat orang, Masya Allah, banyak menerima al-haq. Beliau senang sekali barakallahu fikum. Wa bima alaihi ahlus sunnah al qiyami biwajibihin. Dan sangat bergembira beliau apabila ahlus sunnati wal jamaah tampil untuk kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau mengatakan ahlus sunnati bihamdillahi saddu faragah. Wa a'da'ul islam yahabunahum. Wa amrika musta'iddatun an tusa'ida sufi wa syi'i wal kafir. Lakin ahlus sunnah la. Beliau mengatakan ahlus sunnati alhamdulillah telah mengisi kekosongan-kekosongan. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam sangat takut terhadap mereka. Amerika, kata beliau, siap bekerja sama membantu orang-orang sufi. Siap membantu seorang syi'i siap membantu seseorang kafir. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Mereka takut barakallahu fikum. Punya kewibawaan tersendiri ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengisi peluang-peluang yang rahimani wa rahimakumullah yang akan ia dimanfaatkan oleh orang-orang kafir rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiat. Wejangan beliau. Dan kita mendengar sendiri barakallahu fikum di majlis. Mauqifuhu min fahmi salafis salih. Sikap beliau rahimahullahu ta'ala. Terhadap pemahaman salafus salih. Yaqulu rahimahullah. Beliau berkata. Nahnu muta'abbiduna bifahmi salafis salih alladhi yuwafiful adillah. Kata beliau, kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan pemahaman salafus salih yang tentunya sesuai dengan dalil-dalil. Wa naqul dan kita mengatakan innahum sabaquna ila kulli khairin Sesungguhnya mereka telah mendahului kita dalam semua kebaikan. Salafus salih telah mendahului kita di dalam semua kebaikan. Wa qadja'as sana'u alaihim. Dan sungguh telah datang sanjungan dan pujian atas mereka. Seperti dalam firman Allah Jalla Subhanah. Wassabiquna al-awwalun. Minal muhajirina wal ansar. والذين اتبعوهم بإحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كتب لي رحمه الله تعالى ini terkait dengan sikap dan maukif beliau terhadap barakallahu fikum manhaj salaf. sara'uhu ma'al mubtadi'i wa zawi zayghi bagaimana barakallahu fikum peperangan beliau bersama ahlul Bidai dan orang-orang yang menyimpang rahimani wa rahimakumullah. Laqad kana rahimahullah fi khutubi wa syu'uni ma'al khurafi ma'al munqarifin wa ahlil Bidai wa sayratuhu ma'rufun ma'rufatun fi dhalik. Sungguh barakallahu fikum perjuangan beliau dalam menghadapi orang-orang yang menyimpang dan ahlul bid'ah itu adalah sejarah yang amat sangat jelas barakallahu fikum bagaimana beliau berjalan di atas manhajus salafus salih ridwanullah alim ajma'in wa kana yatafa'al rahimahullah dan beliau berangan-angan bercita-cita tafa'ul agar semua kebidaan itu dilumatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Lima yarahu min al khair wa yaqrau tilkal abiyat. Karena beliau menyaksikan kebaikan-kebaikan barakallahu fikum di dalam da'watu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sering membaca bait syair yang mengatakan Zahabat daulatu habil bid'ah wawaha habluhumu kota telah berlalu dan lenyap daulah kekuasaan ashabul bidah telah lemah tali-tali mereka bahkan telah putus beliau sering mengulang-ulang barakallahu fikum bait syair ini beliau rahimani wa rahimakumullah Sungguh barakallahu fikum. Amat sangat ditakuti oleh ahlul bid'ah. Beliau memiliki lisan lisan yang tajam untuk kemudian memerangi ahlul bid'ah barakallahu fikum. Beliau memerangi ahlul bid'ah dengan al-haq. Kemudian pembahasan yang keberikutnya zuhduhu wa uzufuhu anid dunya tentang bagaimana kezuhudan beliau dan beliau menyingkir jauh-jauh dari persoalan dunia beliau adalah seseorang yang sangat zuhud dari dunia dan segala kenikmatan yang akan hilang dan binasa wa yasfunu fi baitin mutawadhi'in ba'dhuhu min Beliau tinggal di sebuah rumah yang penuh dengan sawah. Sebagiannya terbuat dari tanah. Wa qad talaba minhu ba'du ahli khair dan telah meminta orang-orang yang berniat baik untuk kemudian menghancurkan rumahnya ini lalu membangunnya dengan bangunan yang bagus. Fa'aba beliau enggan rahimani wa rahimakumullah. Fahaqqan innahu ala zuhdin jati. Sungguh benar-benar beliau itu berada dalam kezuhudan yang puncak. Walihada oleh karena itu yuhadzar minad dunya Beliau sangat-sangat memperingatkan dari persoalan dunia. Ucapan beliau barakallahu fikum. Ad-dunya tuakhiru syakhsa wa rubbama tulhihi fayuqaddimuha 'ala al-akhirati fahiya tu'mi wa tusad wa tusid kata beliau barakallahu fikum dunia itu akan menyebabkan seseorang itu mundur ke belakang. Ad-dunya akhir syakhs. Terkadang dunia itu melalaikan dia. Bahkan mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat. Beliau mengatakan, dunia itu yang akan membusahkan mata hati dan yang akan menjadikan seseorang itu bisu. Tu'mi wa Dunia itu akan menjadikan barakallahu fikum seseorang itu buta dan akan menjadikan seseorang itu bisu rahimani wa rahimakumullah. Kalau ikhwanuna dan akhwati memperhatikan salam ini kita akan barakallahu fikum menemukan kebenarannya. Betapa banyak orang-orang dibutakan dari kesalahan yang dia berada padanya. Karena persoalan dunia. Betapa banyak orang dibungkam mulutnya karena persoalan dunia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tabarakallahu fikum. Demikian wasiat Syekhuna Mukbir rahimahullah terkait dengan persoalan dunia barakallahu fikum. Tawadhu'uhu. Bagaimana ketawadhu'an beliau rahimahullahu taala? Fahuwa la yaqhar ala ahad. Beliau tidak pernah sombong atas siapapun. Wala yaghtar binafsihi. dan beliau tidak pernah tertipu dengan dirinya sendiri. Wala yatasabbar ala ahadin dan tidak pernah menyombongkan diri atas siapapun. Wa man khalafahu arafa dzalika minhu. Siapa saja yang pernah duduk bergaul bersama beliau akan menyaksikan dan mengetahui hal itu. Wa huwa yaqul dia sendiri yang mengatakan, Ana mufassirun. Saya ini adalah orang mukassir. Mukosir itu kalau kita bisa membahasakannya adalah orang yang apa ya? Ya, kurang bahasanya. Ya. Wayahul dan beliau sendiri berkata, lastu radiyan an nafsi. Saya tidak ridho atas diriku sendiri. Coba antum perhatikan. Ini keluar dari ucapan yang penuh ketawaduan. Sementara siapa yang membaca atau yang pernah duduk di sisi beliau mengerti bagaimana perjuangan besar beliau di dalam dakwah ilallahi azza wa jalla Baik barakallahu fikum di ma'had yang beliau pimpin sendiri dan perjuangan beliau barakallahu fikum di tengah umat. Namun beliau sempatkan diri untuk mengatakan anak mufasir. Saya Bahkan beliau mengucapkan lastu radiyan an nafsi. Saya tidak ridho atas diriku ini rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Dakal alim mengajarkan kita untuk tawadu. Tidak kemudian sombong angkuh. Mengangkat dirinya sendiri atas yang lain. Tertipu dengan dirinya sendiri barakallahu fikum. Beliau mengajar kita untuk tawadu. Ana muqassir. Kita ini orang kurang, saya ini orang yang kurang. Padahal kita mengerti perjuangan beliau di dalam dakwah ila Allah Jalla Subhanahu. Beliau mengatakan, "Lastu radiyan an nafsi." Saya tidak rida atas diriku sendiri. Maksudnya, perjuangan besar yang dia korbankan buat dakwah ini masih dipertanyakan buat dirinya sendiri. Tidak riba atas perjuangan besar yang dia telah lakukan di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu. Beliau mengajarkan tawadu yang tinggi dan besar di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu. Agar kita jangan angkuh, jangan sombong, berjuang, membela, membelanya, membela al-haq, tidak membela kepentingan diri kita sendiri barakallahu fikum. Putrinya mengatakan, "Akhbarona rahimahullah." annahu inda bada asyaib yadhhar fi liyahtihi ta'allama wa qala li nafsihi madza qaddamta lil islami wal muslimin Beliau memberitahukan kepada kami kata sang putri bahwa di saat mulai kemudian kelihatan uban nampak pada jenggot beliau. Lalu kemudian beliau mengeluh. Lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Maza qaddamta lil Islam wal muslimin?" Apa yang Anda perbuat? Apa yang telah Anda perbuat buat Islam dan kaum muslimin? Wahai jiwa, apa yang engkau telah perbuat? Apa yang engkau telah sodorkan terhadap Islam dan kaum muslimin. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak kemudian angkuh dan sombong beliau. Padahal beliau telah berbuat yang sangat banyak. Mungkin tidak ada da'i barakallahu fikum di seluruh dunia ini atau tidak ada di sana ahlus sunnati wal jamaah Melainkan di sana ada murid-murid beliau. Hasil didikan beliau sendiri. Barakallahu fikum. Bukankah itu ada ala amal jariah. Amal besar. Kalau kita ingin membuktikan. bahwa dari sekian. Penjuru dunia. Muslimin ada padanya. Ahlus sunnah ada padanya. Datang pertanyaan menuju beliau rahimani. Warahimakumullahu jamin. Itu pun. Itu pun. masih menyangsikan perjuangannya terhadap Islam dan Muslimin. Sungguh barakallah fikum. Kita ini banyak sombong. Kita ini banyak angkuh. Kita ini banyak ketinggalan dari akhlak-akhlak ulama kita. Yang mereka menyangsikan perjuangannya. Namun kita membutuhkan dada. Seolah-olah kita telah berbuat yang terbanyak di dalam dakwah tu ilallah jalla subhanah padahal belum seberapa rahimani wa rahimakumullah jami maka ini barakallahu fikum pelajaran tawadhu rahimani wa rahimakumullah dengarkan ucapan beliau lagi wa yaqul fi da'wati hina zaharat wa alat wa dengarkan ucapan beliau di saat dakwah itu tampil ke permukaan. Di saat dakwah itu kembali menjadi tinggi dan berkembang, beliau mengatakan dengan penuh ketawaduan, "Hada syai'un aradahu Allah falaysa biquwwatina wala bifasahatina wala bikathrati ilmina wala bikathrati malina." Kata beliau, "Barakallahu fikum." ini adalah sesuatu yang Allah menginginkannya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kefasihan lisan kita. Bukan karena banyaknya ilmu kita. Dan bukan karena banyaknya harta benda kita. Dakwah ini tersebar. Memang Allah yang menginginkannya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kefasihan lisan kita Bukan karena banyaknya ilmu kita. Bukan karena banyaknya harta benda kita. Namun sesuatu yang memang dijalankan oleh Allah Jalla Subhanahu. Beliau mendidik kita untuk tawadu. Jangan sombong ayuhadda'i ilallah. Jangan sombong ayuhasunni. Di saat ada orang-orang kemudian mengenal dakwah sunnah. Anda mengatakan Itu dia murid saya dulu. Itu dia saya yang mengawali. Saya yang pertama kali masuk. Rahimani wa rahimakumullah. Nampak hal itu. Di saat ada orang lain masuk berdakwah, duduk di sana, antang Anda gak senang, Anda tidak suka atas hal itu. Tapi ketika mungkin Anda, murid Anda, wah Anda bangga kalau itu murid engkau. Ya, tidak ada kalam yang lebih indah lagi dari membuktikan keangkuhan dirinya barakallahu fikum. Ya, memang Masya Allah dulu pernah belajar di pondok kita. Tidak ada kata-kata itu murid saya. Langsung barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wayakul dan beliau berkata fi halatil mukhtalifina minar ruwat wal muhaddithin ibrah bil amsi fi zumratil ulama wal yawm fi zumratil majani fayajibu alla yaftakhir bizzaka bizzakai wala bil beliau mengatakan di saat berbicara tentang kondisi perawi-perawi hadis yang sudah bercampur hafalannya beliau mengatakan dalam sejarah mereka ini pelajaran. Kemarin dia tergolong dari zumrah kelompok ulama, jamaah minal ulama. Ternyata pada hari ini jatuh menjadi orang yang sifat gila. Maka wajib agar jangan seseorang itu sombong dengan kecerdasannya wala bil hifzi. Jangan seseorang itu angkuh dan sombong dengan hafalannya. Jangan kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu jangan angkuh dan sombong dengan kecerdasannya. Ketika beliau berbicara tentang rawi-rawi yang telah bercampur hafalannya. Hafidhani wa hafidhakumullah beliau mengingatkan seseorang itu untuk jangan angkuh dengan zakat kecerdasan yang dimiliki. Jangan angkuh dan sombong dengan barakallahu fikum al-hifaz. Dengan hafalan yang dimiliki. Subhanallah. Apa Anda tidak punya rasa takut? Jikalau kemudian Anda disebarluaskan menjadi hafid. Al-Sahihul Bukhari dan Sahih Imam Muslim, Masya Allah, Hafizul Quran, pokoknya semuanya, hifat, hifat, dan seterusnya. Anda dengan bangga menceritakan diri Anda atau diceritakan oleh orang lain. Anda kemudian tidak merasa memiliki rasa takut. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya takut Jikalau sanjungan pujian itu merupakan istidraj minallah jalla subhanahu. Istidraj, pengulur-uluran, pembiaran dari Allah. Sanjung, bangga lagi, bangga lagi. Dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Wa yakulu, beliau berpesan barakallahu fikum. Al-kibru min a'zamis sawarifi anil khairi sifat keangkuhan dan kesombongan itu merupakan pemaling yang paling besar dari kebaikan. Sifat keangkuhan dan kesombongan yang akan menyebabkan seseorang berpaling dari kebaikan. Periksa ucapan-ucapan dan wasiat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah asyai muqbil barakallahu fikum. Wa qala ghairu marratin litullabi. Dan beliau berkata barakallahu fikum tentang tulab beliau ana a'tabirukumul an zumalai saya menganggap kalian sekarang ini teman-teman saya padahal beliau gurunya padahal beliau yang mendidiknya dan syekhnya tetapi bentuk ketawaduan beliau barakallahu fikum. Saya menganggap kalian ini adalah zumalai teman-teman saya. Allahu Akbar. Bahkan barakallahu fikum terhadap anak-anak muridnya. Beliau sering memanggil ya abnai wahai putra-putraku. Walihaza kulluhu fahuwa min simmati wa khuluqihi annahu yaqbalul haqqa haitsu kana wa mimman kana dzakaran au unsa saghiran au kabira beliau kemudian disebutkan sifat beliau yang termasuk dari ketawaduan beliau berdasarkan ini semua termasuk dari tanda dan akhlak beliau beliau menerima kebenaran dari siapapun datangnya baik laki-laki yang mengingatkan beliau ataupun perempuan sagiran atau kabirah ataukah yang mengingatkan beliau itu adalah orang kecil yang dewasa beliau tetap menerima kebenaran itu barakallahu itu sifat tawaduknya rahimani wa rahimakumullah wa yafrahu bidzalik dan beliau senang atas hal itu diingatkan, walaupun diingatkan di hadapan murid-muridnya. Coba antum datang murid dari seluruh dunia datang. Duduk bermajlis di sisi beliau barakallahu fikum. Mengingatkan beliau tentang kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada diri beliau. Yafrahu bidzalik. Sungguh amat sangat senang. Setelah senang beliau demikian, wa yad'u liman nabbaha ala Beliau mendoakan kebaikan siapapun yang mengingatkan beliau. Wa yunabbi ala fil mala'i. Walaupun dia itu diingatkan di hayalah muridnya. Dia tidak kemudian merasa jatuh pamornya. Karena yang menegurnya adalah muridnya rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kalau yang menegur beliau adalah alim ulama. Muridnya saja. Yang menegurnya barakallahu fikum. Kita melihat memang akhlak yang sangat agung dan mulia pada diri beliau. Wa anta tara ayyuhal qari alladhi ذلك من طبعات الأخرى من كتبه ففيها زيادات واستدراكات وتعديلات Hal itu engkau wahai talibul ilm menyaksikan barakallahu fikum tentang bagaimana beliau rujuk di dalam karya tulis beliau menambah, mengganti, meluruskan dan seterusnya. Oleh karena itu beliau berkata ولهذا من كلامه رحمه bisyufrah. Saya diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan tersohornya nama. Ubetuli. Saya diuji kata beliau barakallahu fikum. diuji dengan nama tersohor. Beliau menganggap kalau itu merupakan ujian di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini barakallahu fikum tentang bagaimanakah sifat ketawaduan Syekh Mukbir rahimahullahu taala yang amat sangat takut dan sangat mengerikan jikalau ketersohorannya itu barakallahu fikum lalu kemudian menjadi penyebab diujinya lebih dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait kita habiskan. Eh? Lalu kita buka poin yang berikutnya nasihat beliau insyaallah untuk besoknya nasihat beliau buat ahli sunnah wal jamaah kita habiskan barakallah fikum sedikit lagi dengan singkat tentang berakhir nanti dengan pujian para ulama terhadap diri beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an termasuk dari tawadhu'nya beliau apa yang beliau ucapkan rahimani wa rahimakumullah nahnu najhalu wa na'lamu wa nusibu wa nusibu kita ini dalam kondisi ya jahil dalam kondisi tertentu kita mengerti kita benar dan kita salah tentu barakallahu fikum ini pendidikan bagi kita ahlus sunnati wal jamaah dari penampilan seorang alim terkadang kita tidak tahu ilmunya terkadang kita tahu terkadang kita benar terkadang kita salah supaya kita mengerti barakallahu fikum di saat kita tidak tahu kita kembali kepada ilmu apabila ada yang mengingatkan. Di saat kita salah, kita kembali kepada kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Min tawadu'ihi rahimahullahu ta'ala termasuk dari tawaduknya adalah mengajak musyawarah. Mereka-mereka yang memiliki barakallahu fikum menurut beliau adalah yang bisa diajak musyawarah. Tidak kemudian memutuskan, memutuskan sendiri, ini sendiri, semuanya sendiri, tanpa mengajak musyawarah rahimani warahimah kumullah Keputusan, keputusan dirinya anda. Beliau sebagai seorang alim, imam fi asri, bahkan syekhul Islam pada masa beliau rahimani warahimah kumullah jami'an. Beliau mengajak barakallahu fikum musyawarah murid-muridnya ikhwan-ikhwan yang dekat dengan beliau musyawarah untuk kemudian mengambil barakallahu fikum yang melalui musyawarah itu yang terbaik rahimani wa rahimakumullah beliau benar-benar melakukan firman Allah wa azza wa jalla wasyawirhum fil amr dan musyawarahlah engkau bersama mereka barakallahu fikum sifat beliau. Tidak mempedulikan caci makian orang-orang yang mencaci dan mencelanya. Ini akhlak yang sangat agung dan mulia. Termasuk dari keistimewaan beliau. Beliau tidak mempedulikan ucapan orang-orang yang mencela dari lawan dan musuhnya. wakotilah pada suatu hari dikatakan kepada beliau wa ana asma kata sang putri saya mendengar yatakallamu fika ba'dun nas ya syekh sebagian orang berbicara jelek tentang engkau mencela mencaci maki engkau faqala Syekh Mukbir rahimahullahu taala memberikan jawabannya ma yadurru dzunubi bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih besar bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih banyak daripada celaan kaki maksiat tidak peduli nah, Allah terhadap celaan dan caci makian ahlul bidah pada dirinya. Dia tidak mempedulikannya barakallahu fikum. Beliau mengatakan, Ma yadurru dhunubi aksar. Bahaya dosa yang saya lakukan itu adalah lebih pada diriku sendiri. Beliau saksi dari sang putri mengucapkan kalimat ini dalam kondisi mubasit wal bashasha ala wajhi dengan penuh ceria beliau mengucapkan menanggapi celaan dan caci makian orang beliau mengatakan bahaya dosaku lebih besar pada diriku sendiri. Maksudnya, biarkanlah berlalu celaan dan caci makian. Yang paling berbahaya adalah dosa yang dilakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai sang putri yang menulis riwayat hidupnya. Coba engkau gambarkan tentang peristiwa yang agung dan mulia ini. Tentang sifat yang mulia ini lalu sekiranya orang diberitahukan kalau ada yang mencelanya, mencaci maki maka akan keluar kata, "Manilladzi qal?" Siapa yang mengucap? Siapa yang berkata demikian? Wa madza Dan apa yang dikatakan? Wa hakat ala dzalika wa amr. Bahkan muncul sifat hasadnya muncul sifat iri hati dan dengkinya bila mendengar ada orang yang mencela. Tapi beliau mengajarkan kita barakallahu fikum. Ada orang mencela, datang mencela pada dirinya, mencela diri beliau. Beliau tidak bertanya siapa sih yang mengucap. Beliau tidak bertanya demikian. Beliau juga tidak mengatakan apa yang dikatakan olehnya. Beliau mengatakan bahwa bahaya dosa-dosaku lebih pada diriku. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Wa zata marratin usifat yaduhul yusra. Pada suatu ketika beliau terjatuh dan patah tangan kiri beliau barakallahu fikum. Sang putri mendengar apa ucapan sang bapa mengatakan hada bisababi dunubi. Ini karena sebab dosa-dosa yang saya lakukan. Kata beliau barakallahu fikum. Terjatuh di kamar mandi karena licin atau di lantai di saat itu. Dan kita sampai ke sisi beliau melihat tangan beliau dalam kondisi barakallahu fikum digantung rahimani wa rahimakumullah Sang putri bercerita ucapan dasar syekh dakal imam bisa bisababi tunubi dia berkata kepadaku kata sang putri ini sebab dosa-dosa saya beliau kemudian membaca firman Allah Jalla Subhanahu wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah karena itu disebabkan oleh ulah tangan kalian dan Allah memaafkan memaafkan yang banyak. Adamu mahabbatihi lisana. Beliau tidak senang dan tidak suka akan sanjungan dan pujian. Wa kama anna walidana وشيخنا syaikhana الله لا yubali بكلام المغرضين فكذلك لا يتأثر yata'assar demikian bapak kami dan guru kami syekh kami tidak peduli ucapan orang-orang yang benci terhadap diri beliau namun beliau juga tidak peduli dan tidak terpengaruh karena pujian bal wala yuhibbuhu wala yarghabu Beliau tidak menyukai adanya pujian. Beliau tidak menyenangi adanya sanjungan. Walau kana muridan lidzalik lama takallama fil hizbiyyin wal khurafiyyin wal mubtadi'ah wa ghairihim. Kata beliau sang putri, kalau sekiranya beliau menginginkan sanjungan dan pujian maka beliau tidak mungkin berbicara tentang hizbiyin. Tidak berbicara tentang khurafiyin, khurafah. Tidak berbicara tentang ahlul bid'ah dan selain mereka. Faqul zalika ya man la ta'qil wa la yahillu laka an tata'addas wa maka fahamilah wahai orang-orang yang berakal. Karena tuduhan dan sanjung atau tuduhan terhadap diri beliau Beliau adalah orang yang gila sanjungan dan pujian. Beliau barakallahu fikum. Tidak terpengaruh dengan adanya sanjungan dan pujian. Kita ini masih banyak membawa penyakit-penyakit. Kita bersemangat apabila ada yang menyanjung. Bertambah barakallahu fikum kehusuannya kalau ada yang melihat dan yang meliriknya kecut hatinya, tidak punya semangat. Kalau yang duduk di majelisnya itu beberapa gelintir orang saja. Ayah akhirnya. Mada suridu min da'wah? Apa yang Anda inginkan dari dakwah ini rahimani wa rahimakumullah? Hidayatun nas amkanal al-majah Ingin memberikan hidayah kepada manusia atau ingin Anda mendapatkan sanjungan dan pujian? Ya, mungkin ada orang yang bila satu dua orang duduk nggak semangat untuk ngajar. Tapi kalau banyak orang wah berhati-hati, menggebu-gebu, semangat. Rahimani wa rahimakumullah. Fattasillah ya abdallah. Banyak orang yang anda carikan ridhonya Allah. Sedikit orang yang hadir. Yang Anda cari pula ridhonya Allah Jalla wa'ala. Apa yang membedakan engkau dari dua kondisi itu? Mungkin barakallahu fikum. Anda mengatakan hidayah kepada orang lain. Loh, kalau satu orang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, kan itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta khawfuhu syadid ala nafsihi minan nifah. Ketakutan diri beliau dan kekhawatiran untuk terjangkiti oleh sifat kemunafikan. Wa min kalami termasuk dari ucapan beliau alladzi la yakhafu ala nafsihi nifaq magrurun. Seseorang yang tidak khawatir atas dirinya untuk dijangkiti oleh penyakit kemunafikan. Ini namanya orang magrur. Apa arti magrur? Orang tertipu. Kata beliau rahimahullah. Orang yang tidak takut atas dirinya anissa kemunafikan ini magrur orang yang tertipu Barakallah fikum kita masih mengingat hadis Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang mengatakan tanda munafik itu talata, tiga. Ah, coba sebutkan. Hah? Apabila dia berbicara, dia berdusta. Di depan lain, di belakang lain, di majelis umum lain, di majelis khusus lain, Ya. Semuanya berbeda. Ini namanya kezah. Seseorang yang punya penyakit nifak rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara dia berdusta. Dua. Ya. Kalau berjanji tidak ingkar Ketiga, kalau dia diberi amanat dia Iya, selewengkan amanat tersebut. Subhanallah. Sungguh barakallahu fikum. Terlalu banyak bukti. Sesungguhnya rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita mari belajar berkaca pasang kaca di depan diri kita ini untuk bisa mengetahui diri kita, mengerti borok kita, mengerti kekurangan kita, mengerti aib kita. Ulama-ulama kita telah mengajarkan demikian. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum termasuk daripada pembahasan tentang diri beliau tawakkuluhu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala ketinggian tawakal beliau kepada Allah Jalla Subhanahu. Catatan penting. Bagi para da'i ilallah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Fa'indahu siqatun qawiyah. Walihada tara. Yafilul umura ilallah. Wa yakul. At-taysiru biyadillah. Wa tarahu. Ida anfaqa yakul. Yakhlifullah. beliau memiliki hikmah. Ketinggian rasa percaya dan kekuatan hal itu kepada Allah Jalla Subhanahu. Untuk menyaksikan. Dalam banyak hal, beliau serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau sering mengucapkan, At-taysiru biyadillah. Kemudahan itu ada di tangan Allah Jalla Subhanahu. Dan engkau menyaksikan apabila beliau berinfak. Beliau mengatakan, Yukhlifullah. Ya Allah akan mengganti. Jangan pelit dalam urusan dakwah ilallah jalla subhanahu. Tentunya jangan kita rakus barakallahu fikum terkait dengan urusan dakwah ilallah jalla subhanahu. Beliau menanamkan pendidikan. Wa yakun yubarikullah ولا يسأل لنفسه شيئا ولا يسأل لنفسه شيئا وإنما شفع عند أهل الخير تكون لذوي الحاجات الضرورية من طلبة العلم ولبغضه للمسألة ألف رسالة بعنوان ذم المسألة رحمه الله وأسكنه فسيح جنته Beliau berkata yubarikullah. Setiap apa yang beliau keluarkan. Mungkin barakallahu fikum. Ia bendahara atau yang memegang terkait dengan ma'isyah kehidupan santri. Memegangnya rahimani wa mengeluh kepada beliau. Beliau cuma mengucapkan yubarikullah. Allah akan memberikan barokah sampai peristiwa kita masih di sana barakallahu fikum. Beliau mengeluarkan kaset yang berjudul Iskatu Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi keluar kaset yang berjudul membungkam anjing yang sedang menggonggong siapa anjingnya Yusuf Al-Qardawi Subhanallah, ujian memang sangat-sangat barakallah fikum memprihatinkan. Terkait dengan makan ya akhwah. Ribuan yang berkeluarga datang ke ma'had beliau itu dikasih bulanan loh ya akhwah. Rahimani wa rahimakum. Ah, serba kurang beliau tidak henti-hentinya mengingatkan kita di majlis barakallahu fikum isbiru ya talabatal ilm ala killatil ay bersabarlah kalian wahai para penuntut ilmu terhadap sedikitnya barakallahu fikum penghidupan sampai beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum mengangkat bajunya Wallahi, baju yang kalian lihat ini adalah hadiah. Adapun baju saya penuh dengan compang camping, artinya jahitan di sana sini barakallah itu. Ingin menentramkan dan mendidik tolabahnya agar bersabar terkait dengan urusan dunia rahimani wa rahimakumullah. Tidak kemudian barakallah fikum mengeluhkan perihalnya kekurangannya, dirinya, kekurangan keluarganya, kekurangan ini, mengeluhkan ke sana kemari. La rahimani wa rahimakumullah. Bukan barakallahu fikum. Sifatnya Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Karamuhu wa sakha'uhu. Kedermawanan beliau barakallahu fikum. Wa qad kana mutahalliyan rahimahullah بالسخاء والقرم رغم قلة ذات اليد beliau berhias dengan sifat kedermawanan. Kendakipun beliau itu tidak punya apa-apa ya Allah. Beliau barakallahu fikum tidak memiliki apa-apa. Bahwa yunfiku ma fi wujuhil khair. yaddakhiru minhu syai'an Beliau menginfakkan apa yang Allah rezekikan di jalan kebaikan. Dan beliau tidak menyimpan sedikit pun. Walak waqad kila lahu zata marrah wa ana asma' kata sang putri. Dan telah dikatakan pada suatu hari dan saya itu mendengar. Yukal inna ladaika mablagan kabiran minal mal. sesungguhnya engkau kan punya banyak harta. Dikatakan kepada beliau rahimahullah. Faqala, lau indi kadhalik lakultu bihi kadha. Wa ashar ila yaminihi wa yasarihi wa amamihi wa khalfihi. Wa yuqaddimu talabat al-ilm khususan al-mujtahidin ala man siwahum li'annahum ahakku fi nazarahi minal akharin kalau saya punya banyak harta, niscaya saya akan demikian mengisyaratkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Artinya memberi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum dan masih ada pembahasan tentunya yang bisa kita ambil dan petik manfaat dan faedah dari wegangan dan nasihat beliau rahimani wa rahimakumullah bagaimana kelemah lembutan beliau bagaimana semangat beliau untuk menyatukan al-ikhwah dan kaum muslimin dan bagaimana bencinya terhadap ahlul bidah dan ahlul bidah dan bencinya terhadap orang-orang yang mengganggu keamanan kaum muslimin dan bagaimana kasih sayangnya yang dalam dan tinggi barakallahu fikum kemudian ditutup dengan bagaimana sanjungan dan pujian ulama rahimani wa rahimakumullah tentang dirinya sendiri dan karena waktu sudah masuk barakallahu fikum insyaallah kita akan mukaddimahi pelajaran besoknya sebelum kita membaca wasiat beliau terhadap ahlu sunnah wal jamaah tentunya di seluruh dunia untuk menyempurnakan riwayat perjalanan hidup beliau rahimani wa rahimakumullah semoga kita bisa mengambil manfaat dari penampilan hidup seorang alim Syekhul Islam di masanya Al-Syeikh Mukbir Rahimahullahu Ta'ala Wallahu Ta'ala Alam Bissawab Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa subuh Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh